بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الحمد لله موصولا كما أمر مباركا طيبا يستنزل الدرر ذو الفضل والمن والإحسان خالقنا رب العباد هو الله الذي قهر حي عليم قدير والكلام له فرد سميع بصير وما أراد جرى أحمده سبحانه وهو أهل الحمد معتمدا عليه معتصما به ومنتصرا ثم الصلاة على محمد وعلى أشياعه أبدا تندى ندى عطرا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kaum والمسلمات wal muslimat جماعة Masjid Umar bin Khattab yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu kegembiraan, kegembiraan yang tidak bisa kita utarakan di hari yang mulia ini min sayyidil ayyam yaitu hari Jumat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada kita untuk duduk bersama-sama di rumahnya yang mulia ini dalam satu atau satu tujuan at-tawasi bil haqq wa at-tawasi bis sabr yaitu saling menasihati dalam yang hak al-amal salih was sabr dan sabar dalam mengamalkan ilmu tersebut kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala beberapa jam atau waktu ke depan Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah majelis ini sehingga apa yang kita dengar yang kita dapatkan dari majelis ini kita berharap bisa kita amalkan karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Qur'an orang yang bagus adalah alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una yaitu orang yang mendengar perkataan yang baik kemudian dia ikuti perkataan itu dengan baik pula Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati kita, melapangkan dada kita, mengangkatkan segala ghairah, hasad dan kedengkian dalam diri kita karena tidak layak seorang mukmin berhasad di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fid din kaum muslimin wal muslimat a'azzani Allah wa iyyakum sungguh satu kemuliaan pada pagi ini dan kita yakin bahawa apa yang kita angkat yang kita bahas pada pagi ini adalah satu muawana atau ta'awun saling bertolong dalam albirri wa taqwa yaitu dauratul quran atau daurah tahsinul al karim yaitu bahagian dari amal saleh kita itu daurah Al-Qur'an. Jemaah sekalian, sebelum kita membahas beberapa poin penting dalam masalah Al-Qur'an, ingin kita sampaikan beberapa hal yang penting pada kaum muslimin semua. Insyaallah ini bermanfaat. Pertama, daurah Al-Qur'an ini langkah hampir tidak ada di masyarakat kita. Padahal kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwah itu dengan Al-Quran. Silahkan lihat hadis Bukhari, hadis Muslim. Pertama ayat dalam Al-Qadar, Iqra bismi Rabbi ladzi khalaq. Itu adalah ayat pertama dari Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Jadi daur Al-Quran ini hendaknya digalakkan terus. Dan kita berharap kepada Yayasan Ubudiyah bisa menjadi insyaallah penggerak dalam amal khair ini. Jazakumullah khairan katsira wa ja'alaha fi mizan hasanatihim. Yang kedua, kalau di Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah di Saudi itu daur Al-Quran ini minimal diadakan satu kali dalam satu tahun dan itu bertingkat-tingkat berjenjang-jenjang ada namanya daurah untuk kelas apa namanya kelas biasa itu mereka-mereka yang baru tertarik pada Al-Quran baik dari sisi mungkin belum bagus bacaannya atau belum bisa membaca yang kedua daurah menengah namanya menengah ini tahsinul quran ditujukan kepada talabatul ilm dan orang-orang yang sudah memiliki dasar baca Al-Quran yang lumayan yang ketiga namanya daurah yang tingkatnya lebih tinggi al-mutakhassisah yaitu para yang lebih kita kenal yaitu para ahli yaitu al-hafadah itu para hafaz Namun kaum muslimin dan musliman yang sangat-sangat menarik dan daurah ini, daurah Al-Quran ini kalau di mamlakah Arabia Saudi diadakan satu bulan. Satu bulan full dari jam 8 sampai jam 3. Ha, ini bayangkan. Kenapa kaum muslimin? Karena daurah Al-Quran tidak sama dengan daurah hadis, daurah akidah. Karena dia macam ilqa. Tetapi daurah Al-Quran takbir dan ada panduan matanya atau panduan materinya. Jadi kalau kita lihat agenda kita dalam beberapa hari ke depan ini baru mukaddimah atau ya, langkah pertama kita, langkah awal untuk dauratul Quran. Kemudian kaum muslimin, daurah Al-Quran itu juga sebelum diadakan daurah diadakan dahulu apa namanya semacam uh, uji coba peserta sehingga bisa bedakan berapa persen yang bagus berapa tidak seperti apa karena dia bukan daurah umum jadi ini bedanya daurah Al-Quran dengan daurah-daurah lainnya kemudian daurah al Quran tidak boleh terlambat itu bedanya karena terlambat tinggal ikhfa, tinggal idghamnya, tinggal hukumnya nanti coba pulang di daurah ikhfa dia agak izhar dan lain sebagainya. Inilah beda apa beberapa keistimewaan dauratul Quran dengan daurah lain-lainnya. Itu juga muslimin pada hari ini kita khususkan muhadarah ammah atau pengetahuan umum tentang urgensi pentingnya kita mempelajari Al-Quran dari sisi bacaan. Karena kita dalam Al-Quran itu banyak, banyak hal-hal yang harus kita perhatikan. Pertama dari zahirnya, dari yang zahir dari Al-Quran itu, yaitu membaca. Yang kedua menghafalnya, dan ini juga didaurahkan. Yang berikutnya yang batinnya, batinnya itulah awal al-amalu bihi karena ya fa'lam annahu la ilaha illallah. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Jadi ketika kita mengatakan bacaan kamu harus bagus berarti kita itu dari zahirnya. Jadi inilah beberapa poin penting dalam masalah Al-Qur'an. Kemudian kaum muslimin wal muslimat, azan ya ya'kum. Di samping apa yang kita katakan tadi, antara kaum muslimin dengan Al-Quran ini kama bainas sama'i wal ard. Bisa kita katakan secara terang-terangan tanpa basa-basi itu antara langit dan bumi. Ini serius kita, kita katakan para kaum muslimin. Karena saya sendiri sudah melihatnya dari bermacam-macam sumber dan langsung terjun di masalah Al-Quran ini. Untuk itu kita berharap ke depan Yayasan Ubudiyah bisa mengadakan doa ini tiap tahun minimal satu kali dalam satu tahun dan ke depan itu paling sedikit paling rendah satu ayam tujuh hari baru bisa doa itu bisa mendapatkan oleh-oleh sedikit kalau tiga hari ah, itu belum kena lagi itu itu baru kenanya makharijul huruf wa sifatul huruf belum pas. Itu baru menjabarkan matan makharij dan sifat drum sampai ke prakteknya. Yang kedua, ya itu di dalam satu tadi banyak juga satu cabangnya ini yang kedua ke depan kita berharap daurah ini dibikin gelombang-gelombangnya yang terutama dan paling utama dauratul masyayikh namanya asatizah wa du'at yang perlu di training itu yaitu ustadz-ustadznya, yaitu para duat. Karena kaum muslimin tanpa menyebutkan siapa saja orangnya, miskinnya kita kita yang insya Allah salim akidahnya ini dari sisi kiraatul Quran. Banyak orang-orang yang menharif manhajnya lebih bagus daripada kita baca Al-Qur'annya. Ini satu halal yang harus kita kita rubah. Ada akidah mereka membelok. Di antara mereka ada yang tidak percaya dengan qadar. Di antara mereka juga ada yang inhiraf, kuburin, adarih dan sebagainya. Tetapi bacaan dan mereka lebih bagus dari kepada kita yang bermanhaj sunnah. Ini suatu hal yang harus kita pikirkan. Dan banyak sekali saya sendiri mendapatkan bahwa kita-kita yang aktif di dakwah itu dicela di situ. Katanya mahatnya begini tapi Qurannya nggak beres. Bagus seperti saya nggak manhatnya benar tapi saya beres. Ini satu halal. Walaupun itu tidak benar karena dia memilih-milih atau mencari kekurangan. Tetapi inilah inilah salaf radhiyallahu anhum wardahum rahimahumullah ajma'in mereka itu ahlul Quran silakan dilihat di dalam sejarah kalau ada salaf kita terdahulu yang tidak ahli Quran Imam Ash-Shafi'i Imam Ahmad, Imam Hanafi, Imam Ash-Shatibi dalam ash shariah Imam Al-Ajurri dan sebagainya. Imam nawawi satu-satunya buku yang terkenal sampai sekarang namanya Adabu Hamalatil Quran atau At-Tibyan fi Adabi Hamla. Ada orang yang membuat seperti Imam nawawi Semua mereka kemudian sejarah pribadi mereka apa? Hafiz Al-Quran qabla al-bulu fil asyirah 9 tahun 12 tahun. Ini melambangkan bahwa sebenarnya Fokus ulama kita terdahulu. Dari salaf kita terdahulu adalah al akhzu bil Quran qabla al-amal. Mereka yaitu mereka ini betul-betul mengarahkan segala potensi untuk Al-Qur'an sebelum mengamalkannya. Tentu masih kecil. Maka pernah diceritakan pada kita Syekh asy ketika memberikan apa namanya? nasihat pada Hafazah ketika Jaizah Amir Sultan tahun 2009 Imam Ibn Hajar al Asqalani menceritakan dalam satu majelisnya Syekh Syurem menyebutkan itu dari Syekh Ibn Hajar memiliki kitab namanya Syahr Muhazzab atau ada kitabnya tentang Tahzib al Tahzib al tahzib diapakan dari Syahr Muhazzab Ibnu Hajar mendhaifkan seorang perawi karena tidak hafal Al-Quran. Karena aliman, kana dan sebetulnya dalam dalam apanya, dalam tausiknya, di dalam dia mensifahkan seorang perawi dan alim. Kila, kila, innahu la yahfazul qur'an Quran al-Karim. Dikatakan dia tidak hafal, maka tarakahun nas. Kenapa? Karena orang yang berdakwah dan sebagainya ketika Qurannya bagus dia akan ada ba'af halal di sana dan akan menjadi peluang bagi orang yang punya penyakit. Di hatinya penyakit dia cari yang sedikit itu. Tidak lihatnya kebenaran tapi yang sedikit itu dicarinya. Ini aku muslimin yang harus kita perhatikan sekarang ini. Mari kita mulai dari anak kita dan diri kita. Maka ke depan kita berharap walaupun membutuhkan bermacam-macam tantangan Daurah ini dikelas-kelaskan. Ada daurah khusus untuk duat wa talabatil ilm wal asatid dan sebagainya. Ada li mungkin khusus untuk di awal minnas itu orang-orang umum dan lain sebagainya. Karena kaum muslimin, Al-Quran sangat sangat sangat dahsyat. Saya sebelum saya ceritakan membahas ini, percaya nggak kita ini perlu tahsin auzubillah dan bismillah. Percaya nggak kita ini harus tahsin auzubillah dan bismillah sebelum kita tahsin yang lain kita sudah bermacam-macam negara yang kita lihat, bermacam yang kita jumpai. Syekh Ali Basra menceritakan di awal salatnya untuk Al-Quran, dia sudah mulai menghafal Quran ini. Jadi datanglah Syekh Aiman Swaid, seorang ulama kiraat di zaman ini, Aiman Rusdi, ya Swaid dari Syria, tapi dia sekarang aktif di Saudi dan sering datang ke Nabawi. Jadi ketika datang ke Jeddah, Syekh Basfar ini ketika itu masih kecil, masih masih menggeluti al masih menghafal. Ketika datang Syekh Aiman Suaid ini, datanglah Syekh Basfar dengan teman-temannya. Dia menduga bahwa dia akan diajarkan Al-Quran. Ah, ini datang Syekh besar nih Ternyata kaum muslimin apa yang diajarkan? Iqra'u a'udzubillah bismillah. Tidak selesai antara maghrib dan isya kami kena. Hanya auzubillah dan bismillah. Kita sudah ya saya mau membacakan surat ini. La la iqra'u iqra'u a'udzubillah bismillah. Jadi auzubillah bismillah saja itu sudah kelabakan kita itu. Karena di dalam auzubillah itu ada nilai-nilai yang gaib di situ. Tapi yang gaib, yang super gaib, Tajuknya nggak nampak lagi. Karena semakin dekatnya dengan diri kita, itu super gaibnya. Semakin dekatnya nggak nampak. Karena sesuatu itu kalau udah dekat betul, nggak nampak lagi. Lewat di dekat telinga, depan, depan mata lagi dekat ya. Silakanlah gelas ini, dekatkan gini-gini sampai ke mata kita, lewat kan nggak nampak lagi, karena terlalu dekat. Dan inilah tantangan sebenarnya Al-Quran. Bagaimana kita memulai memperbaiki sesuatu yang kita lazimi yang biasa kita pakai dan tantangan besar. Jadi ini yang ingin kita pahami dari pentingnya belajar Al-Quran. Baik kaum muslimin, pada pagi ini insya Allah kalau kita katakan buru-buru mungkin hampir kalau kita katakan bisa menghabiskan semuanya ya mudah-mudahan bisa kita membahas akan bicarakan 9 poin penting dalam memahami pentingnya mempelajari Al-Quran dari zahirnya bukan dari amalnya kalau amalnya banyak lagi poinnya dan ini alhamdulillah banyak masyarakat kita ustaz kita yang terus berjuang masalah ini tapi berkenaan dengan zahir Al-Quran itu ada sembilan poin yang penting kita kita yakin dan kita cek diri kita dan dengan itulah nanti kita mulai bertahap-tahap merubah diri kita. Pertama kaum muslimin, masalah yang mungkin hampir punah. Pertama, sudah menjadi sunnah. Sudah menjadi sunnah orang yang belakangan mempelajari Al-Quran dari orang yang terdahulu. Yang pertama. Artinya, orang yang tidak bagus, belajarnya kepada orang yang bagus. Ini poin pertama. Itu sunnah. Manhaj atau minhaj. An-nubuwah. Yaitu Al-Quran itu dialirkan kepada orang setelahnya atau orang setelah itu mengambil langsung dari mereka-mereka yang betul-betul mengambil dari sumbernya. Ini sunnah. Nanti kita akan buktikan. Yang kedua, masalah kedua, pentingnya belajar tajwid dari ahlinya. Jadi pentingnya belajar tajwid dari ahlinya. Jadi tajwid tidak bisa sembarang belajar dari ahlinya. Dengan demikian nanti harapan kita agar tercapai bacaan itu sesuai dengan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting belajar tajwid itu dari ahlinya. Itu bukan dari guru tajwid, dari ahli tajwid. Agar bacaan itu sesuai mutabik dengan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kaum muslimin hampir mirip tapi lain sisi. Berguru kepada ahli tajwid, ahli dalam praktik Al-Qur'an adalah kunci dalam keberhasilan mencapai atau untuk mencapai keberhasilan mengoptimalkan tartil atau tartil yang optimal. Jadi berguru kita kepada orang yang di bidang itu dia berkecimpung atau ahli di tajwid itu nanti yang kita terangkan adalah kunci kalau kunci tentu tidak ada jalan lain yang keempat sepuluh fondasi yang mesti kita pahami sebelum kita melangkah untuk membaca Al-Quran ada sepuluh fondasi sebelum kita memulai baca Al-Quran itu atau sebelum kita menggeluti Al-Quran ada sepuluh poin yang mesti kita ketahui. Yang harus kita pahamkan dulu sebelum kita berkecimpung baik mengajarkannya atau mempelajarinya. Yang kelima, kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Yang keenam, kewajiban setiap mukmin membaca Al-Qur'an itu dengan tartil yang optimal Wajib setiap mukmin itu membaca Al-Quran dengan tertil. Belum habis titik itu optimal. Baru koma. Tertil yang optimal atau tertil yang betul-betul sempurna. Yang ketujuh, membaca Al-Quran yang benar itu sangat mudah. Uh, membaca Al-Quran yang benar sangat mudah. Belum titik jika jika seseorang menginginkan. Jadi kalau kita titik nanti semua orang, oh, kenapa saya sulit? Nah, tunggu dulu. Membaca Al-Quran dengan benar itu sangat mudah. Pasti kau jika kita ingin. Kedelapan, menghafal ayat-ayat dan kaidah tajwid di dalam ayat tadi adalah sarana untuk mencapai tajwid yang optimal. Ini sudah teknis, sudah sudah ke praktek sedikit. Jadi menghafal ayat-ayat tertentu dan kunci-kunci tajwid yang ada di dalam ayat yang dihafal tadi adalah sarana, wasilah min wasail lil wusul hadaf untuk sampai ke itu tartil yang optimal tadi. Yang terakhir belajar membaca Al-Qur'an ya atau membaca Al-Quran antara target target maksimal dan minimal inilah sembilan pembahasan singkat kita Allah kita berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala waktu yang lebih kurang satu jam dan sekarang kita akan menafas ya satu jam lebih kurang Allah. paling lambat kita selesaikan yang sebelas kalau misalnya 10 selesai semuanya Inilah sembilan poin dan banyak poin lain lagi tapi inilah insya Allah yang kita bahas mudah-mudahan dengan uh, sembilan poin tadi kita akan lebih terbuka dengan tajwid atau pentingnya baca Al-Quran. Baik kaum muslimin kita mulai dari yang pertama sudah menjadi sunnah orang yang terakhir belajar kepada orang yang awal ini banyak sekali apa namanya uh, perkataan ulama seperti ini. Di kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al-qira'atu sunnatun muttaba'ah. Ya'khudhuha al-akhir anil awal. Itu diantaranya. antaranya. Itu bisa kita lihat di dalam fatwa Syekhul Islam Taimiyah dan itu banyak di kitab salah juga ada karena dia diselipkan di situ masalah membaca Al-Qur'an khusus di tajwid Al-Fatihah. Al-qira'atu sunnatun muttaba'ah Sunnah membaca itu adalah sunnah. Yang harus diikuti ya akhir. Orang terakhir itu harus langsung mengambil terdahulu. Baik terdahulu secara ilmu atau secara generasi. Baik kaum muslimin. Untuk membuktikan ini, ini bisa kita lihat beberapa sejarah perjalanan Al-Quran. Mungkin banyak dari kaum muslimin tidak memahami atau belum tahu Bagaimana Al-Quran ini sampai ke depan kita? Quran ini yang demikian rupa itu sampai ke depan kita. Tinggal kita membacanya seperti apa perjalanannya. Dan itulah sunnah. Dengan barokah perjuangan sahabat itu topik Allah Subhanahu wa taala sampai al itu pada kita. Pertama kita lihat halaqah yang pertama di dunia. Adanya halaqah atau halqah Terus kita halaqah bahasa kitanya besarnya halqah. Itu lingkaran atau duduknya seorang syekh dengan murid namanya halqah. Pertama di bumi antara amin as-sama dan amin al-ard atau yang maha ya jujur dari kalangan langit itu Jibril alaihi salatu wassalam dengan yang maha jujur di kalangan manusia yaitu nabi sallallahu alaihi wasallam Pertama sekali adalah halqah namanya halqatun nur, yaitu di gua Hira. Itulah halqah Quran yang pertama di dunia. Yaitu halqatun nur namanya. Setelah itu, apakah Rasulullah habis itu tidak? Dilanjutkan halqah namanya halqatur ridwan. Disebarkanlah kepada para sahabat dan halqatur ridwan terfokus pada rumah sahabat namanya Arqam Abdul Arqam. Nama sahabat dan disitulah sahabat menghafal menyetor hafal kepada Rasulullah SAW dan pelajarinya Kemudian berlanjutlah halqah itu ke seluruh kaum muslimin yang namanya ada halqah at-tayyibah. Jadi, jadi begitu dahsyat waktu perjalannya Mana halqah tayyibah itu di mana? Tahu kaum muslimin? Halqah tayyibah namanya. Di mana? halqah thayyibah itu di Madinatin Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Madinah Munawwarah yaitu bagaimana Mus'ab bin Umair berhasil mengajarkan kaum muslimin dan Islam dengan taufik Allah di tangannya orang karena mendengar Al-Qur'an saja. Jadi jangan dianggap remeh baca Al-Qur'an. Betapa banyak sejarah menyebutkan banyak orang tertarik dengan Islam itu baik dari zaman dahulu sampai sekarang hanya mendengar lantunan ayat Al-Qur'an. Kenapa? Karena ada suatu keindahan. Itu kalau bacanya bagus. Tapi kalau nggak bagus, bukan datang justru mendatangkan satu pandangan yang negatif. Jadi ada mahal ketut tayyibah. Jadi berlanjut dari Hira ke sahabat Ridwan at Kemudian dari sanalah halqa itu menjadi halqatul amsar namanya yaitu beberapa daulah Islamiyah ketika itu atau Amsar yaitu ada namanya di Syam, ada di Basra, ada di Bahrain, ada namanya di Kufah dan sampailah al itu ke kita. Begitu dahsyatnya para sahabat tabi'in mengalirkan ilmu ini kepada kaum muslimin. Kalau tidak tidak sampai ke hari ini pada kita. Setelah itu, setelah generasi kedua yaitu zaman Rasulullah bin Affan radhiyallahu taala anhu setelah dia satukan mushaf itu dalam satu tulisan dan diutus setiap mushaf itu seorang sahabat yang mengajarkan bacaan sesuai dengan sanatnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datanglah generasi berikutnya itu yang disebut dengan orang-orang yang menghabiskan seluruh umurnya untuk Al-Quran yaitu aimatul qiraat itu imam-imam kiraat yang kita kenal diantaranya Imam Nafi', Imam Ibn Katsir, Imam Al-Kisai, Imam Muhammad eh, Al-Basri, Imam Ibn Amir Ad-Dimashqi dan lain sebagainya. Al-Yahsabi diantaranya juga Ya'qub Al-Hadrami, Yazid bin Qaqa dan sebagainya. Setelah itu berlanjut berlanjut terus berlanjut halakoh ini yaitu orang-orang yang menekuni para para imam tadi dibuatlah satu kaidah, dibukukan, disyarah, kemudian mereka ajarkan kepada kaum muslimin di antara Ibnu Jazari dan kitabnya Thayyibah atau Muqaddim Al-Jazari di antara Imam Asy-Syafi'i dan kitabnya Al-Fiqh Asy-Syafi'iyah dan seterusnya. Dari situlah ulama-ulama sampai sekarang ini mereka memfokuskan perhatian mereka kepada kitab-kitab tadi. Maka di dalam tilawah mereka sepakati bahwa yang sumber utamanya adalah kitab Muqaddimah Ibnu Jazari atau Qayyibatun Nasyab. Dalam As-Sab'ah dan ke-7 mereka sepakati setelah diteliti adalah kitab Matan Asy-Syatibiyah atau Hirzul Amani. Wa alfaquha zad bi nashr fawaid فلفت حياء وجهها أن تفضل وسميتها حرز الأماني تيمنا وجه التهاني فهني متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع Aidni minat tasmi'i qawlan wa maf'ala begitu Imam Syatibi menyebutkan bahwa dia menamakan buku panduan tadi dengan Asy-Syatibiyah. Kemudian dari situlah guru-guru kita sampai sekarang mengalirkan ilmu ini kepada kita-kita yang berjumpa dengan mereka. Begitulah kaum muslimin dan muslimat perhatian para ulama terhadap Al-Quran ini. Dari generasi yang pertama, Nabi SAW dan para sahabatnya hingga generasi ini tetap Al-Quran menjadi sorotan utama dalam setiap agenda kaum muslimin di setiap zaman. Jadi di sini kita lihat bah, bahwa perhatian untuk mempelajari Al-Quran dari orang yang bagus itu sudah menjadi sunnah. Jadi sudah menjadi sunnatullah atau sunnah yang Allah SWT telah contohkan kepada kita bagaimana praktek sahabat dan generasi setelahnya. Kaum muslimin, kalau kita lihat nilai-nilai tadi khusus di kita ini menghilang dia. Menghilanglah nilai-nilai bagaimana Quran ini disebarkan atau ini Quran ini betul-betul di, dipelajari dengan baik. Kalau kita perhatikan di negeri kita ini memang sedikit orang yang menguasai Al-Quran. Tapi kalau kita kalau kita di Arab, khusus di Mesir dan Madinah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ulama kiroat itu ulama Quran itu di Masjid Nabawi saja itu hampir setiap pojok ada. Sayangnya para asatizah yang sekolah di Madinah itu jarang duduk di dekat masyarakat. Begitu banyak. Saya diantara guru yang saya jumpai Syekh Ibrahim al akhbar itu di tengah dulu dekat sebimbas ya masjidnya depan sebimbas dalam masalah di, di masjid Nabawi itu halakoh itu terserah masing-masing aja ini hadis ini fikih ini qiraat di antara Syekh Mustafa Tamim Muhammad Az-Zu'bi Mustafa Az-Zu'bi banyak kali masalah lain dan bahkan di situ juga kadang-kadang datang syekh-syekh dari Syria dan sebagainya ketika mereka mengadakan umrah. Namun perjalanan pendidikan Ya, tolabah-tolabah Indonesia ini jarang mereka yang singgah di halqah, halqah para masyair. Dan Alhamdulillah saya melihat ini peluang dan saya hampir habiskan waktu saya Madinah dalam mempelajari Al-Quran pada masyair. Sehingga saya mengenali mereka-mereka semua di antara Syekh Basfar dan itu di antara guru-guru kita yang biasa kita jumpai di antara Syekh Abdul Rahman Ridwan hafizahullah taala dan guru besar saya. Kemudian Syekh um, Abdul Hakim Assalam Khatir dan Abdul Razak Ibrahim Ali Musa dan sebagainya. Dan banyak sekali ulama-ulama itu. Dan subhanallah ketika kita lihat begitu dahsyat Al-Quran itu. Ini sedikit kita bercerita tentang pentingnya memahami bahwa sunnah suatu manhaj bahwa orang yang belakangan mengambil ilmu tajwid itu daripada orang yang terdahulu atau yang sudah tahu. Itu masalah yang pertama kaum muslimin. Yang kedua, pentingnya belajar tajwid dari ahlinya agar bacaan itu sesuai dengan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, azan ya Allah wa Kalau masa ini kita kupas, ini nggak cukup tiga hari bahasnya. Sangat-sangat dahsyat. Kalau kita bisa kupas satu pentingnya baca tajwid dari ahlinya. Ini kalau kita ahli itu siapa? Habis pula majlis satu satu majlis madia itu. Agar bacaan sesuai dengan yang diturunkan Allah, seperti apa sih bacaan diturunkan Allah itu? Subhanallah jadi mungkin selama ini kita nggak tahu ada nilai itu yang terletakkan dari ulama. Penting baca Quran dari ahlinya. Kenapa? Karena idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ghairi ahliha la ila ahliha. La ahliha. Di antara membaca Al-Quran adalah di antara amanah itu adalah ilmu membaca Al-Quran antu adul amanati ila ahliha bukan ila ghairi ahliha kenapa karena kalau tidak ahli tentu yang diberikannya apa jadi ini poin sangat besar kaum muslimin dan inilah yang membuat sebenarnya kenapa kaum muslimin mundur atau maju dalam belajar Al-Quran karena paham atau tidak atau tahu atau tidak Pentingnya belajar dari ahlinya, belajar pun dari ahlinya. Kita dalam masalah ini kita ingin bawa ke muslimin bercerita tentang Al-Quran sedikit. Saya lebih contoh kayak ini informasi Al-Quran pada kaum muslimin. Kita percaya nggak bahwa Al-Quran itu ada ahlinya? Percaya nggak kita? Ada ahlinya. Nggak semua orang baca Al-Quran itu tidak ada ahli. Tidak semua orang bagus quran itu ahlinya. Percaya kan? mutafikun Ijma ulama insya Allah di sini Benar, jangankan ulama tajwid, ulama itu ada ahlinya. Maka kuat itu namanya ulama al-qiraat. Ulama tajwid itu ada namanya kibar a'immatul qiraat. Ada lagi ulama ada atas ulama lagi. Baru bawahnya itu jadi kita lihat ulama ada atas ulama, ulama qiraat itu Kemudian baru orang-orang yang bersambung misalnya pada ulama-ulama kiraat itu atau pada kibar-kibar ayat. Sekarang kita ketika kita melihat Al-Quran kayaknya nggak ada itu khusus di kita. Nggak ada kuantus seperti itu. Kita melihat bahwa orang bagus Al-Qurannya sudah selesai. Oh nggak ada salah lagi, apalagi bacanya kencang 99 larinya, hampir 100 kecepatannya. Tidak kaum muslimin. Al-Quran itu ada namanya ahlinya, Kenapa masalahnya ini harus ada ahlinya? Karena di Al-Quran itu ada dua ilmu yang tidak ada di ilmu lain. Pertama, ada namanya ilmu nazar, melihat langsung. Melihat langsung. Ini al langsung. Yang kedua, mendengar atau mempraktekannya langsung. Itu tidak ada itu dalam dalam ilmu-ilmu lain yang kita langsung melihat prakteknya dan seperti itu kita ucapkan. Tidak ada. Dan praktek itu dikawal atau di benar di sedetail sedetailnya satu-satu persatu. Itu hanya ada di Al-Qur'an. Ini yang kita perlu pahami bahwa Al-Qur'an ini harus belajar dari ahli. Jadi kalau kita lihat Al-Qur'an ini atau tilawah itu, itulah keutamaannya. Tidak bisa didengar itu aja. Maka saya saya katakan, apa yang kita sampaikan di radio itu, itu baru sekalian dari juhud kita. Juhud amal soleh kita untuk menyebarkan, memberikan orang para muslimin, pentingnya belajar tajwid. Kalau tidak, sebenarnya belum sah. Belum sah itu. Karena Quran itu baru sah bitalaqi wal musyafahah. Nampak? Karena kaum muslimin ketika saya mengatakan ketika kita maunya membahas kemarin ayat uh, dari 21 sampai sampai ini ya, sampai 30. Ketika kita bahas, maaf, dari 16, 17 sampai 30, pokoknya kita berbicara umpamanya فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا kan belum nampak bibirnya seperti apa kan domanya seperti apa tah seperti apa itu belum sah walaupun bunyinya sudah nampak gitu itu baru salah salah satu dari nilai tilawah yaitu sudah terdengar. Tinggal satu, melihat langsung dan mengucapkan langsung. Maka di sini kaum muslimin intanaat. Teori terhalang dari sini laki-laki mengajarkan perempuan. Maka terputuslah sanad itu untuk perempuan kalau tidak dari mahramnya. Jadi ini juga penting ini yang eh, untuk besok ini kalau perempuan itu ya kalau mereka rebo untuk mendengar saja, ah, berarti mereka diikutkan kalau tidak berarti perempuan tidak bisa ikut. Karena mereka tidak bisa apa namanya praktek kita lihat. Tapi kalau bapak insya Allah. Karena itu penting. Nah, ini diantaranya dari ahlinya. Kemudian kita ingin sedikit bercerita. Kenapa harus belajar Quran dari ahli? Ada ahli. Kenapa nggak bilang dari orang yang bagus bacaannya? Bilang ahli. Karena orang bagus itu ada lagi di atas itunya. Karena kalau bagus bacaannya itu bisa mengandung dua makna. Pertama, orang yang tidak tahu mengatakan bagus bacaannya. Oh, bagus bacaannya. Yang kedua, yang kedua mungkin ya ini, tadi mengatakan bagus bacaannya. Mungkin di tempat itu belum ada yang sebagus atau di atas dia bagusnya. Singkatnya, kalau orang ahli pasti bagus. Kalau bagus belum tentu ah belum tentu ahli. Ini diantar poin penting dari ahli. Berikutnya, kenapa kita mesti atau harus meletakkan ini dalam dalam pemikiran kita bahwa penting bahkan dari ahlinya. Di Al-Quran itu ada satu unsur yang tidak bisa dikias. Ini sering kita sampaikan. Imam Asyatibi al Alfian mengatakan setelah dia berbicara hukum roh, saya sebutkan sebaiknya sedikit. Apa katanya? وما بعد حرف استعلاء قضاؤه لكلهم التفخيم فيه تذللا سورة teruskan dia وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا tidak ada kias dalam kiraat itu tidak ada kiasnya mafi kias tidak ada kias dalam kiraat maka wahai orang yang mendengar perkataan ini Redolah kamu terhadap apa yang telah disepakati oleh ulama masalah ini. Itu artinya. Kenapa? Tidak ada kias. Sebelumnya saya akan terangkan kias itu apa maksudnya. Kias itu ada beberapa hal. Pertama, seseorang belajar Al-Quran, diambilnya Al-Quran atau teori tajwid, ini dua harokat, ini empat harokat, ini enam harokat, ini dengung tidak, dicobanya. Dua harokat, mungkin dekat poknya, atau digini-ginikannya, atau diangkat tangannya, itu kias namanya. Dicoba, diujinya, dicobanya, karena dia mbak berpatok ya Kayak apa yang dilihat tadi? Ini apabila anda bertemu ta didengungkan dua harokat, ini namanya ikhfa. Ah, latih kan? Putar kaset, Syekh Zaifi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Umpamanya kita sampaikan إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه belum ketemu kan يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا نون bertemu ta putar lagi putar lagi ada kias namanya karena dia mengambil diwasitoh Wasitah, apakah kaset, apakah buku, sehingga dia tidak punya patokannya. Siapa yang mengatakan itu benar? Maka harus berarti ahli, harus harus orang yang betul-betul mutamakin dalam masalah ini. Itu satu. Dalam masalah satu poin dan dalam masalah ahli. Yang berikutnya, Al-Quran ini seperti sunnah tadi dia berlanjut berlanjut, artinya kebenaran itu dari siapa sebenarnya? dari orang yang seimbang atau dari orang yang bawah? Mana kamu muslimin? Dari siapa sebenarnya kebenaran Quran itu diterima? Nilai oh saya itu bagus bacanya, oh itu mantap itu. Dari siapa diterima? Apakah dari orang yang seimbang ilmunya dengan dia atau orang yang di bawah dia? Hah? Di atas. Orang di atas. Karena al-qira'atu sunnatun ya ya'khudul akhir anil awal. Karena seimbang bisa jadi orang yang seimbang itu dah ilmunya nggak sampai ke situ. Persatu poin. Yang kedua bisa jadi dia salah salah ini salah duga untuk atau salah memberikan penilaian pada bacaan temannya. Karena mislahu kalau bawahnya pasti pasti sudah taasub atau lain sebagainya. Oh itu oke saya tuh bagus kecannya itu. Itu tuh tujuh lapis itu apanya itu. Apanya serbannya kan? Tidak. Kira itu langsung disahkan oleh orang yang lebih tahu. Ini ini nilai yang tidak bisa kita tinggalkan dalam Quran. Itu kan ahli itu. Sekarang kaum muslimin sekarang menghukum atau memberikan nilai yang mana nih kira-kira nih? Yang seimbang atau yang di bawah? Kebanyakannya mana nih? Yang bawah, itu mantap itu yang, Jam sudah katanya kan? Yang sama sama sudah itu iramanya aja tajwidnya kama bainas sama'i wal ardi. Apa contohnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam salah lah kan? Sudah. Wal 'adiyati dhabaha. Benar enggak dong? Benar enggak? Kenapa? Karena dia amma yatasaalun. Sudah banyak gitu ya, dia dihantamnya, dia irama tangkapnya Nah, dia ini. Nah, jadi ini dahsyat sekali tajuk ini. Ini di antara poin aja. Maka kalau kita bahas itu sangat panjang. Karena bacaan Al-Quran itu tidak bisa dikias. Kemudian di antara makna kias, makna kias yaitu orang yang mengambil ilmu itu karena sesepuh dia. Dan ini paling banyak Indonesia. Itu kayak itu karena dia ada, ada puluhan tahun misalkan Quran itu. Ini juga mak maknanya kias. Menyandarkan sesuatu tanpa wasitoh. Tanpa wasitoh, tidak ada perintah. Dia langsung belajar. Tapi yang tanpa wasitoh tadi tidak jelas dari mana ngambilnya. Belum jelas. Saya sudah menyelidiki beberapa sanat ulama-ulama Indonesia yang tertinggi itu paling tinggi lima jenjang baru ke orang Arabnya atau empat jenjang paling tinggi lima jenjang qara'tu ala fulan wa ala fulan wa ala fulan an an an baru ke orang Arabnya itu mereka yang punya sanat dan itu adalah pembesar-pembesar qiraat Indonesia dan itulah yusharu ilaihim bil banan yang ditunjuk langsung dan disepakati dan memang bagus tapi kita lihat dari sejarah sanatnya dari siapa dari siapa itu baru lima atau empat jarang sekali. Dan anehnya anehnya dalam sanat itu banyak di Indonesia itu yang punya sanat. Pertama orang bersanat itu bacanya sama aja tidak bersanat. Bagus orang nggak punya sanat lagi bacaannya satu. Yang kedua panjang jalurnya tapi kok bisa pendek rijalnya gitu. Dan saya sudah dua saya melihat sanat itu rata-rata mereka 31 30. Tetapi angkanya 5 5 Indonesia. 5 baru sampai ke orang Arabnya. Tapi apakah itu ulama atau tidak? belum belum diketahui. Ini sebagai insya Allah syariahan. Saya untuk motivasi kaum muslimin saja. Saya ketika belajar Nabawi itu langsung ke papan satunya, papan atasnya, itu para a'immahnya. Itu sana kita cuma 30. 30. Dan itu bukan orang Arab, hanya to Arab, tapi pembesar-pembesar kiroan. Tapi kita hanya bisa 30 terus 9 paling tinggi. Ada orang lima sana dilihat baru sampai ke Arab, tak kemana larinya, bisa 30 dia. Dari mana datangnya itu? Nah, ini yang kita katakan, mungkin dakwah sifat, tapi yang langsung tadi tidak bisa percaya. Ini sebenarnya di kalangan para ulama kal adami masih dihitung tidak tidak ada. Karena panjangnya sanad. Jadi ini kaum muslimin. Jadi kias itu ada dua tadi ya. Bisa biwasitoh dan langsung kita ambil sumbernya pokoknya bukunya referensinya jelas pokoknya Syatibiyah Tayyibatun Nasar An-Nasar pokoknya Asyam al-Mudiyah, Ad-Durr al-Mudiyah dan sebagainya. Al-Kafi mamanya, Al-Waqlub tidak, Al-Muktafa dan banyak sekali kitab-kitab qiraat ini. Tapi tidak ada gurunya. Atau kasetnya Syekh Basfar, Syekh Minshawi, Syekh Huzaifi, siapa lagi? Syekh Shurem. Tapi dia pakai kaset. Ini wasitoh. Ini tidak bisa memberikan nilai yang nilai yang tadi. Yang kedua, tidak wasitoh, dia langsung ke. Tapi masalahnya, guru yang dia jadikan rujukan itu karena kekiaian atau kesenioran saja. Ini juga tidak tidak menjadi hujah dalam masalah meletakkan orang itu ada ahli dalam Al-Quran. Baik muslimin, agar bacaan sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah kalau kita lihat dalam hadis ya itu dalam kitab Fadail Quran silakan lihat Al-Bukhari ada ada Fadail Quran namanya ada kitab Fadail Al-Fadail karena di antara kitab Fadail ada Fadail Sahabah Fadail Quran menandakan bahwa Al-Quran itu sesuai dengan Allah para ulama meletakkan faedah sesuatu yang telah disepakati oleh ulama terdahulu tentang baca Al-Quran tidak boleh dilanggar sekalipun tidak merubah makna pada suatu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mendengar seorang membaca Bara'ah aus at-Taubah. Apa yang dibacanya? Dibacanya mat tabi'i. Bara'atum minallahi wa rasulih. Itu langsung marah dia. Langsung dia marah. Wala. Langsung marah dia. Ma hakadha aqra'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti ini Rasulullah membacakan Quran kepada kami. ولما ومد بها صوته براءة من Allah wa Artinya apa? Ini orang yang baca di depan Ibnu Mas'ud tadi tidak mengurangi maknanya. Tidak merubah lafaznya, hanya ukurannya saja. Semestinya panjangnya agak lama, dipendekkannya. Di sini menandakan bahwa Quran itu sesuai dengan aturan Allah, artinya ada nilai-nilai tajwid. Ada nilai-nilai tajwid harus ditegakkan. Jadi kaum muslimin, ini poin kedua yang penting bagi kita dan saya sampaikan secara mujalah saja secara singkat bahwa mempelajari Al-Quran itu dari ahlinya. Tujuannya agar bacaan sesuai dengan tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ahlinya itu adalah orang-orang yang betul-betul ditunjuk oleh ulama bahwa mereka lah ahlinya atau orang-orang yang telah direkomendasi dan dilisensi oleh para ulama itu. Seperti itu para ulama meletakkan ahli. Kemudian perkataan kita agar bacaan sesuai yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an ini diturunkan dengan nilai-nilai yang tidak dimiliki oleh bahasa Arab umum. Jadi ini maka di dalam nasihat para ulama sering mengambil kutipan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra'ul qur'ana bi arab. Bacakanlah Al-Qur'an itu seperti lahan Arab. Dikatakan pada para imam kita, apa maksud lahan Arab itu? Luhunil Arab itu meletakkan semua hukum itu di dalam batasannya. Pokoknya tipis pada batasannya, tebal pada batasannya, itulah luhun, itulah ukuran, itulah yang tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini poin kedua kaum muslimin, kita singkat saja. Yang ketiga, berguru kepada orang yang bagus bacaannya adalah kunci untuk mencapai bacaannya benar. Kalau tadi ahli kita katakan ya, ini bagus bacaannya. Kenapa kita bedakan bahasan kedua? Yang poin dua kita katakan dari ahlinya. Yang ketiga ini kita katakan dari yang bagus. Apa rahasia di sini? Rahasia di sini kaum muslimin. Kalau yang pertama tadi ya, yang pertama belajar dari dari ahli ini melihat kesahihan ilmu. Melihat dasar ilmu itu. Kesahihannya, amanah ilmiahnya kalau yang kedua ini, ini bukan masalah kesohihan. Masalah marohilnya. Masalah jenjang-jenjangnya. Tangga-tangganya. Artinya apa? Orang yang bacaannya tiga nilainya belajar kepada orang yang lima nilainya. Nanti udah sampai lima dia belajar ke tujuh nilainya dan seterusnya. Tujuan ini yang nilai tadi kita tegakkan ini untuk memudahkan manusia memudahkan manusia. Jadi orang yang apa namanya tidak bagus belajar pada orang yang bagus. Orang yang bagus kepada yang bagus, lebih bagus sampailah kepada ah, pada ahli. Kenapa kaum muslimin? Karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarah kita lihat tidak semua sahabat ngaji pada Rasulullah. Tidak kepada Rasulullah. Sepakat kita di sini bahwa yang paling ahli mencakupnya itu adalah Rasul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi hanya orang tertentu saja yang mendapat lisensi dari Rasulullah. Ah, dalam usul fikir katakan takhirul bayan ambil waktu haja haram. Melambatkan keterangan ketika dibutuhkan haram bagi seorang apa namanya masyarakat bagi seorang nabi. Tidak mungkin Rasulullah menunjuk para sahabat tertentu saja yang mengajak Al-Quran. Tidak, dia langsung ajar para sahabatnya. Ini menandakan bahwa ada tangga-tangga belajar baca Al-Quran. Ada jenjang-jenjangnya. Namun jenjang ini tidak boleh habis di situ saja kalau belum sampai jenjang aslinya. Ini yang yang kita maksud di sini bukanlah kesahihan ilmu. Kalau masalah tadi itu mutlak. Kalau untuk kesahihan ilmu itu wajib pada ahlinya. Tapi kalau untuk tangga-tangga tadi tidak perlu kepada ahlinya. Tetapi ada catatan tidak boleh habis di situ. Kenapa? Karena sejarah juga membuktikan bahwa Rasulullah SAW mencontohkan dengan fiilnya kepada kita dan perkataannya bahwa dia merekomendasi sahabat-sahabat untuk menjadi duta mengajarkan Al-Quran. Bahkan itu di Masjid Nabawi. Silakan dilihat di Fadhil Al-Quran dan buku-buku awal Muqaddimah Qiraat Rasulullah SAW ketika masuk ke Masjid Nabawi itu banyak melihat halakoh sahabat. Dia memuji karena memanggil para sahabatnya. Sini kamu, coba kamu bacakan. Karena kadang ada yang masuk atau datang Masjid Nabawi dikatakan silakan kamu belajar pada si pulang. Kenapa nggak langsung Rasulullah saja? Ini menandakan ada jenjang-jenjang masalah membelajar Al-Quran. Kemudian jenjang ini dibutuhkan dibutuhkan oleh setiap seseorang ini litashil untuk memudahkan kemudian supaya tidak berlama-lama habis waktu. Contohnya, orang yang sudah mantap belajar orangnya alif bata gimana sih kira-kira kan? Alif bata ta jim ha kho. Sedangkan dia semestinya belajarnya mereka ini dua harokat ini empat harakat. Sekarang belajar alif bata diajarnya. Nah, akhirnya apa? Yang ini bosan, yang ini mengatakan sulit, tidak jumpa. Ini untuk meletakkan sesuatu sesuai dengan ukurannya. Namun tidak boleh hanya sekedar di situ. Nanti kalau bagus, rekomendasi silakan untuk lebih bagus silakan kamu belajar lagi pada guru yang lebih tinggi lagi. Ini orangnya. Begitulah hadis Nabawi dilakukan oleh para ulama. Kalau datang, pokoknya bapak kalau datang ke para masyarakat itu langsung ditanya, hal anta hafiz? Naam ya syekh. La ukhruj. Nah, begitulah langsung itu. Kum izhab. Gitu aja. tidak enggak, tidak perlu apa? tidak kum anjir ya. Kum wadhab. Atau hafiz. Iya sih ya. Tanya keduanya. Masa hafiz tak Kapan kamu hafal? Oh, baru awal tahun kemarin. Hanya dia pertengahan tahun. Izhab. Ya, eh, belum lagi. Hafal kamu itu baru kamu baru hafal belum menguasai lagi. Setahun ya, ya. Dah. Tanya lagi. Kalau benar juga jawabannya semua sesuai Berapa kamu ngaji sehari ngulang hafalannya? Sekian, oh, berarti kamu bohong kamu itu. Segitu nggak lancar tuh. Kelas. izak ila pulang pulang tidak sini lagi. Oh, gitu aja rekomendasinya. Nggak kan dapat ngaji sama saya itu. Al oh, kita Syekh saya ini ini ini ah, katanya. Apa yang kamu ketahui dari ilmu tajwid? Nggak ada sih. Udah kesana aja lah. Saya repot ngajar kamu. Ah gitu aja mas saya itu. Kenapa? Karena ini ketinggian ini lalu bawah gitu. Nah, nanti kamu datang ke sana nanti kalau udah ada rekomendasi sana langsung lagi ini menjaga amanah waktu dan ilmu supaya tidak sesuatu itu belum saatnya diberikan kepada orang itu diberikan contoh nomor temu fa apa hukumnya Hah? Ikhfa. Berapa huruf ikhfa? Lima? Lima belas. Ah. siapa yang mau menyebutkan lima huruf ikhfa itu? Siapa? Coba lima huruf ikhfa. Iya ta ta jim dal dalamnya dalam uh, apa namanya tufatul alfal Syekh Jamzul menyebutkan sif sana kam jada shakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tukan dha' zalima itu di antara huruf 15 itu kita katakan ikhfa itu apa sih sisi-sisi harus kita perhatikan artinya kan kalau syekh itu ngajar tidak mungkin dia dia biarkan sedikit pasti dia gatel atau pasti dia panas telinganya kalau nggak ditasih semua. Sedangkan ini jangankan untuk nilainya ikhfanya, nah ikhfa saya nggak bisa. Nah, maka dia ditransfernya. Untuk itu jangan kita apa namanya melihat, oh berarti di situ ada nilai kebakilan tidak. Tapi untuk memudahkan nanti kalau kamu udah bisa ikhfa itu, datang ke Danu pelajari nilai ikhfanya nanti tidak bagus ke sini lagi. Tapi di sinilah ini kunci kaum muslimin, di sinilah banyaknya Talabatul jamiah itu tidak mau belajar Al-Quran dari masyair. Karena sering ditolak. Dia mau saya itu yang besar, ditransfer ke yang kecil. Dan mau jadi mau mau masternya langsung. Mana bisa? Banyak. Banyak sekali kadang tadi gitu. Ah ini saya ini bakhil. Tidak. Saya katakan pada pada kita. Siapa yang tidak rela, yang tidak ikhlas kalau kita pemanya, saya majlis saya itu musyari rasyid. Itu satu majlis saya dan dia itu Syekh Basfar Profesor Dr. Eh, Hussein al iwadi apa eh, Syekh Al-Mukri Qal mukri Dokter itu guru saya eh, Hussein Al-Iwaji guru saya itu, itu majelisnya apa kita enggak enggak ikhlas ketika Syekh kamu belum cocok di sini lawan kita itu orang Arab imam masjid bahkan mereka adalah orang aktif nestajwid dikatakan Syekh kamu belum layak di masjid ini kamu ke sana apakah kita tidak terima artinya kan kita nggak tahu diri artinya kan tapi banyak masalah ini, kalau betul jamnya bukan Indonesia saja, tidak memahami itu. Sehingga mereka tinggal ke Masjid Al-Quran. Tapi tidak jadikan apalah, apa namanya pemicu wah dia harus belajar dari Syekh. Ketika transfer, pergilah kamu ke Syanu Syanu nanti datang sini lagi. Udah kalau pergi sana nggak datang lagi itu, nggak bakal naik. Anda <laughs> datang sana sudah habis waktu di situ. Artinya apa? Dia akan mendapatkan apa masalah yang ada pada dirinya ketika itu. Jadi ini yang kita lihat bahwa berguru kepada orang yang bagus bacaannya adalah kunci untuk mencapai bacaan yang benar. Kau muslimin, masalah ini menunjukkan kepada kita bahwa hendaknya secara mukmin mencari guru itu bertahap demi tahap. Guru satu, guru dua, guru tiga, sampailah guru yang sebetul-betul yang kita harapkan dengan nilai tajuk tadi. Dan jangan kita bosan. Dan jangan juga kita kita ketika kita belum mendapatkannya kita sudah putus asa. Terus berlatih. Kemudian masalah ini ada yang ingin kita sampaikan sedikit lagi adalah bahasan bagaimana seorang mukmin berguru baca Al-Quran sehingga baca itu benar. Berguru itu kayak apa? Masalah ini masih di kepala kaum muslimin masih samar, masih ikhfa, belum sampai idom lagi. Kalau ikhfa itu kan samar, idom sudah masuk kalau izhar itu di luar, izhar tidak sudah paham tapi masih sama, masih ikhfa nilainya. Di dalam buku-buku kiraat orang belajar Quran itu ada tiga macam. Ada tiga macam belajar Quran. Dan setiap macam itu ada nilainya. Yang pertama yang tertinggi adalah yaitu at-tajawub baina asy-syekh talib atau at-tafa'ul jani janibain yaitu guru membacakan, murid juga membacakan setelah itu. Dibacakan oleh guru, habis itu diikuti oleh murid, setelah itu guru mempersilahkan muridnya membaca lagi. Umpamanya kita eh, latihan umpamanya uh, eh, dengung nun bertasdid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna muttaqina mafaza. Makanya kita contohkan nanti diikut. Setelah itu dipersilakan membaca lagi. Ini yang nilai yang paling bagus. Kenapa? Ini paling utama nilainya karena seorang murid mendengar langsung dari gurunya bagaimana dia membaca yang bagus. Kemudian dia juga sudah mencontohkannya. Jadi didengar, dia coba, kemudian guru silakan kamu, silakan kamu baca, kamu baca dan seterusnya. Ini nilai yang paling utama. Dan inilah sebenarnya kalau kita mau. Ini tingkat yang tertinggi namun membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, nilainya sangat bagus ya juga bagus tapi tidak sampai nilainya yang pertama tadi. Seorang murid datang kepada gurunya, pada orang yang bagus bacaannya atau yang sudah sesuai dengan tingkatan yang diinginkan. Guru tadi mentasmi mendengar bacaan itu Silakan kamu baca apa yang kamu inginkan. Ketika ada kesalahan, guru mengatakan ini kurang, ini kurang, ini kurang, ini kurang. Apa yang didiamkannya berarti benar. Ini disebut ardul kiroah namanya. Dan ini sekarang paling banyak. Seperti kita pada guru kita, beberapa orang masyarakat masih itu, masih Nabawi itu hanya ardul kiroah. Kita membacakan, ayo apa yang kamu miliki bacakan. Nanti ditahlil apa apa namanya, ditanbih dan diberikan koreksi dan diulang lagi. Dan ini sangat bermanfaat dan cocok untuk zaman sekarang ketika himmah sudah lemah atau semangat ilmu kita sudah lemah dan cocok dan ini sah dan ini nilainya adalah nilai yang kedua. Pokoknya kita datang seseorang Ustaz, saya sudah hafal surat ini, tolong dengarkan saya. Masa kata anhu bahwa sahih wa ma bahwa khata dan sebagainya mana bahu apa yang ditakhirnya benar apa diam ya sakata berarti ijma ijma ulama itu artinya dia maskut tidak benar kalau tanbi berarti itu yang perbaiki dan ini abdul qiraah yang ketiga dan ini tidak sah tidak sah seseorang mengambil bacaan itu dengan perantara atau tidak dan perantara umpamanya diambil kaset ambil CD apalagi sekarang ini macam-macam cara tajwid ya ada yang pakai apa namanya tombol-tombol dan sebagainya dan macam-macam akhirnya itu dia ikut seperti yang dicontohkan perantara atau tidak dia datang majlis majlis tajwid kiraat dia tidak aktif dia dengar raja dekat-dekat habis dia pulang akhirnya giliran nggak dapat dia besok ketika dia datang orang sudah mulai Akhirnya apa? Dia guru tidak pernah mendengar dia. Bagaimana bacanya sebenarnya? Setelah itu katakan saya sudah mendengar guru saya begini begini begini. Saya sudah belajar begini. Ini tidak sah bacanya. Kesimpulannya apa? Yang nomor tiga ini, kalau orang yang belajar dari guru yang bagus saja, tapi tidak dipraktekkannya di depannya atau tidak ditasnya gurunya, tidak sah. Bagaimana kalau tidak pernah belajar sama sekali? Tak siapa gurunya, di mana dia belajar? Nah, sekarang mari kita nilai. Mana yang paling banyak di depan kaum muslimin sekarang, di hadapan kaum muslimin? Nilai satu, nilai dua, nilai tiga. Nomor tiga. Itulah sekarang yang menjadi ahli di kita sekarang. Itu nomor tiga itu. Orang yang tidak pernah mendengar ke sana sini langsung dan dibacakan langsung dia ditunjuk diamanahkan keahlian itu kepadanya bukan yang mengatakan ahli tapi yang satu tidak sadar diri pula karena dia sudah dikatakan ahli. Sami'na wa atau pula yang bawahnya. Nah, ini tidak sesuai. Ini kita sampai ke muslimin lillahi ta'ala bahwa begitu dahsyat baca Al-Quran. Karena tidak bisa dikias, tidak bisa dinilai sendiri-sendiri. Waktu kita ada 10, kayaknya ada pas ya insyaallah ya. Baik kita lanjutkan bahasan yang keempat sepuluh pondasi yang mesti diketahui tentang ilmu tajwid. Ini singkat aja saya sampaikan dalam uh, mukaddimah tajwid di radio. Pertama, masalah tajwid. Yang kita pahami masalah tajwid. Ini sudah mutlak. Seorang baca al wajib dengan tajwid. Wajib itu, nilainya wa wajib aini. Dalam amalnya wajib aini, wajib ain. Tidak kifayah itu. Tapi ilmu-ilmunya kifayah. Ada satu dua orang atau beberapa orang sudah selesai kewajiban kaum muslimin dan tidak ada masalah. Tapi kalau baca Al-Quran tentang tajwidnya, secara prakteknya itu wajib kul mukallaf bagi setiap orang yang sudah mulai salat. Itu wajib itu. Jadi kalau kita urutkan tadi berarti kita harus tahsin auzubillah bismillah al fatihah. Setelah itu baru sesurat yang kita hafal. Yang kedua, objek atau sasaran tajwid itu apa? Tentu Al-Qur'an. Ini juga masalah sedikit perbedaan kaum muslimin para masyayikh. Ada yang mengatakan juga enggak, tajwid juga azan juga apa azan juga kemudian juga salat. Banyak orang berbantah kadang karena imamnya Allahu Akbar tidak mau disolat dia. Ini tajwidnya lebih dua harakat katanya. Nah, ini perlu kita ketahui tajwid itu yang jelas ini di Al-Quran saja. Selain itu, para ulama dan jalannya tidak ada, tidak ada jelasin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimasalahkan ulama ada tiga. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga masalah azan dan salat. Itu masalah di ketika azan, salat. Pokoknya ada yang yang banyak. ketika mau takbir terakhir ya Allahu Akbar Allahu Akbar umpamanya ini nilai Allah Akbar mana nih Nah, ini dipermasalahkan. Ada pula ketika Assalamualaikum warahmatullah. Salahnya panjang ayat salam itu kan. Ini bagaimana nilainya? Kemudian di sini dibahas oleh ulama yang jelas yang ada hadisnya itu waratil Qur'an tartila. Ada tuh Quran. waratil azan tartila enggak ada kan? Berarti sama jangan dipaksa-paksakan gitu. Sehingga kalau selama dia tidak keluar dari kaidah Arab. Jadi yang jelas sasaran tajwid adalah Al-Qur'anul Karim. Dan aneh kalau dia lari dari Al-Qur'an. Gak percaya Bapak aneh? Siapa yang tahu bahasa Arabnya? Dari mana kamu datang? Apa bahasa Arabnya? Ini bahasa Arab dari Ustaz apa nih? Ah, ah? Coba Bapak coba. Ah, belum pas tadi Pak. Nah, pas Pak. Min aina anta qadim? Gimana kira-kira itu? Kan aneh kan? Manja ilahuna. Manja ilahuna itu kabur dulu Arabnya lah, kabur dulu itu. Jadi nilai tajwid itu di Quran, tapi Quran kita tidak kan, Inna kal kausar fasalli lil kaun. Ada enak pula Pak. Jadi ada makomnya ada. Al-Qur'an harus dengan tajwid yang sempurna kalau ini tajwid dasar. Tapi perlu kita ingat tajwid yang dimaksud di sini mazada ala ya ala ahkam al arabiyah. Sesuatu yang bertambah dari hukum-hukum bahasa umum. Kalau tidak apa bahasa itu mau bertajwid semua. Kalau panjang panjang. Cuma ada hukum-hukum yang tidak dimiliki oleh bahasa umum. Itu yang kedua. Yang ketiga, keutamaan tajwid. Oh, keutamaan tajwid jangan tanya lagi Pak, banyak sekali keutamaannya, keutamaan kata tajwid yang jelas tajwid ini adalah ilmu yang berkaitan langsung dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hubungan dengan ilmu syariat? Ini yang harus kita pahami juga. Jadi tajwid ini ketika kita belajar berarti kita belajar ilmu syariat. Hubungannya bahwa dia di antara ilmu syariat yang wajib kita pelajari. Wajib kita mempelajarinya. Kalau tidak kita berarti meninggalkan ilmu untuk menyampaikan kita untuk membaca Al-Quran tepat. Kemudian apa manfaatnya? Ini banyak sekali, tapi bisa kita sebutkan. Yang penting saja, pertama menjaga lidah kita dari kesalahan. Menjaga sonul lisan anil khotob, Menjaga lidah kita dari kesalahan. Yang kedua, ridha Allah azza wa jalla. Mencapai ridha Allah. Artinya orang dapat tajib, Pak, belum tentu dapat pahala. Ah, jangan keliru. Jangan salah artikan itu. Man qara'a harfan min kitabillah mendapat satu paha, satu huruf sepuluh pahala. Itu belum tentu, Pak. Belum tentu. Kau muslimin muslimat muslimat belum tentu itu. Mendapat pahala di situ kalau benar, kalau tidak belum tentu bisa dapat, bisa tidak. Bisa tidak. Betapa banyak orang baca Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an itu tidak sesuai bacanya dapat pahala ya. Tunggu dulu kalau kesalahan itu di dirubah-rubahnya, ya dosa dapatnya. Kalau dia sudah berusaha, tentu dia berpahala. Nah, ini masalahnya. Yang ketiga ada banyak banyak banyak, banyak dan lain lagi yang tidak bisa kita sampaikan. Orang yang bagus baca Al-Quran itu banyak memberikan apa namanya hidayah atau nilai yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak bagus bacaannya. Seperti yang kita sampaikan dalam kodimah poin satu tadi, betapa banyak orang yang Islam zaman sahabat itu karena baca Al-Quran saja. Dibacakan Al-Quran saja. Karena ada nilainya, Ketika orang membaca ayat tadi ya, ketika kita bacakan ayat terakhir, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnakum إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ya laitani kuntu turaba. berbeda nilainya kan? inna anzalnakum adzaban qariban يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ada nilainya jadi orang yang bagus bacaannya itu ada memberikan nilai berbeda dari yang tidak, tidak bagus otomatis dia akan banyak pahalanya karena orang senang dengan Al-Quran ketika dia baca dengan bagus orang jadi senang ini dari sisi manfaat tajwid. Kemudian pembuat tajwid. Kadang orang ada pula tidak percaya, tidak ada tajwid itu katanya. Ini kan dibuat-buat itu tajwid. Mana ada zaman Nabi Ikhfa, mana ada doa iqlab zaman Nabi. Kalau qala tidak ada. Memang kaum muslimin tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tidak ada zaman Nabi wajib, haram, mubah, makruh, itu nggak ada. Tetapi zat atau praktek itu sudah ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah termasuk dalam kategori apa yang diperintah itu adalah kategori amar, apa yang dilarang adalah nahi, apa yang tidak dilarang adalah mubah dan sebagainya. Tadi juga seperti itu. Apa yang dipraktekkan oleh sahabat adalah sunnah. Ketika Nabi atau sahabat membaca baro'ah itu lama panjangnya, berarti dia adalah tajwid. Maka di sini kita lihat dari sisi praktek tajwid tadi siapa pembuatnya? Dari sisi prakteknya ya Nabi Muhammad SAW sahabatnya kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Tetapi dari penamaannya menjadi ilmu tersendiri tajwid itu adalah ulama kiraat, Ulama kiraat sebagai ulama mengatakan Abdul Aswad Ad-Du'ali. Sebagai mengatakan Al-Qasim Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam. Kemudian namanya ada juga namanya namanya ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid. data pengambilannya tentu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kesembilan hukum syar'i tentang mempelajarinya atau membacanya. Dari sini mempelajarinya wajib sekedar untuk menyampaikan bacaan sahih. Di luar itu adalah sunnah. Kau menambah-nambah, tapi untuk menyampaikan bacaan yang benar adalah wajib. Sepuluh permasalahannya. Apa saya masalah tajwid? Banyak sekali. Masalah tajwid adalah masalah-masalah yang diletakkan oleh ulama untuk memperbaiki bacaan kita di antaranya adalah bagaimana kaidah panjang, pendek, tebal tips dan sebagainya. Ini poin keempat. Yang kelima kaum muslimin, kesalahan dalam baca Al-Qur'an. Kesalahan. Ini sebenarnya tidak bisa sebentar yang ini nih. Banyak kalau kita masuk masalah ini, maka kita akan harus mengusut-usut masalah kesalahan. Kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Karena masalahnya juga terkait dengan orang yang harap pahala tadi. Harap pahala 10 satu, satu huruf. Tapi kaum muslimin, sebelum kita memahami hadis tadi, ketika membaca Al-Quran pahala satu huruf sepuluh pahala, pahami dulu masalah yang kelima ini. Apa pandangan Islam atau bagaimana nilai kesalahan Al-Quran itu dalam diri seseorang atau ketika seorang baca Al-Quran? Di dalam Al-Quran atau dalam baca Al-Quran kesalahan itu ada dua. Ada dua. Pertama kesalahan yang jelas. Al-Jali. Al-Jale bahasa katanya. Al-Jale Al jelas. Al jali, jelas kesalahannya, fatal kesalahannya, zahir kesalahannya. Ini kaum muslimin ya, tanpa kita sebutkan seluruh cabang-cabangnya, kesalahan yang terjadi pemanya pendek dipanjangkan, panjang dipendekkan, zaid dipukul dan sebagainya, ain dikainkan Ini haram. Haram melanggarnya atau bacaan seperti ini haram. Kalau nggak dirubah, kalau nggak dirubah itu haram bacaannya. Itu ijma dia bukanlah baca Al-Quran. Tetapi dia justru merusak Al-Quran. Dan sangat haram lagi kalau dia diajar kepada orang lain. Dia belum bagus. Tapi kalau dia berubah usaha, dia katakan saya baru segini, silakan nanti belajar lagi itu, insya Allah ta'awun al birri taqwa. Yang kedua, salahan khafi. Bukan kopi ya, khafi. Kho. salah ringan. Ringan ini ada kelas-kelasnya. Ada ringan ring satu, ring dua, ring tiga. Ring satu dua itu haram. Ring tiga itu ikhtilaf dalam masyayikh kita, ulama kita. Ring satu itu adalah kesalahan yang melanggar hukum-hukum yang sudah disepakati. Contoh, dengung itu dua harokat. adi nah, kuranginya, Nah, itu enggak, itu haram hukumnya karena ijma. Ijma ulama itu tidak boleh dilanggar. Karena umat tidak akan ijma dalam kebatilan. Ijma mereka adalah sunnah, sama dengan lisensinya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, ketika orang membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamaa'i wat-tariq. Ada yang baca wassamaa'i wat-tariq. Ini fatal kesalahannya di dalam nilai ijma tadi. Karena dia melawan nilai panjang lama dan panjang biasa. Ini yang keliru walaupun tidak merubah makna tetapi dia melanggar ijma' kaidah yang sudah ittifaq ulama. Ini ring satu haram. Yang kedua, nilai-nilai yang juga khafi tapi bisa bisa di di apa kan dilihat oleh kaum muslimin. begini, dengung. Dengung itu adanya di nun bertemu tal dan sebagainya. Sekarang didengungkan, didengungkannya tapi tidak tidak sempurna. Ini juga tidak boleh. Pokoknya dia membaca Inna lil muttaqina mafaza dibacanya Inna lil muttaqina mafaza. Saya contohkan tiga bacaan. Satu tidak dengung. Inna lil muttaqina mafaza. Ini nomor satu. Yang kedua, dia dengungkan tapi buru-buru saja dia. Ini juga tidak boleh, haram hukumnya. Inna lil muttaqina. Inna. Yang pertama, inna. Yang kedua, inna. Ini juga haram. Yang ketiga, orang yang sudah menyempurnakan, menurut dia sudah sempurna, dia tidak buru-buru tapi dia belum belum pas ukurannya kalau ditimpa dengan tajuk yang sahih. Ini ikhtilaf ulama. Sebagian mereka mengatakan ini sulit dicapai untuk kaum muslimin, maka tidak masalah. Mengatakan sebagian mengatakan ini juga masalah karena tidak ada masalahnya. Masalah yang itu tidak, ada. Kalau itu terkait tajwid khafi, ya khafi semua tidak ada gitu. Allah taala alam yang rajih kita menjauhi semua kesalahan apakah khafi, apakah jali yang jelas atau khafi ring satu ring dua ring tiga Jadi kaum muslimin, poin ini kalau kita lihat khafi saja haram, bagaimana salahnya aja jali? Bisa cek itu kaum muslimin, berapa banyak imam-imam, ustaz-ustaz yang jali salah jali. Yang zal baca zaid. Umpamanya begini, صراط الذين أنعمت عليهم الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم nah, itu gimana dah الشيطان rajim. itu jali kesalahannya tuh bukan jali lagi itu nah, itu haram nah, jadi yang khafiya haram apalagi yang jali kemudian kaum muslimin waktu kita sudah hampir setengah jam insyaallah kita gunakan pertanyaan atau munafasyah yang keenam kewajiban setiap mukmin membaca Al-Quran dengan tartil yang sebenarnya. Ha, ini sudah agak mengerucut sedikit. Jadi wajib kita membaca membacakan Al-Quran dengan tartil yang sebenarnya. Kita ingin bertanya, tartil yang sebenarnya itu seperti apa? Nah, kalau kita bertanya ke sini, membeloklah tadi belajar Quran itu dari ah, ahlinya. Jadi semua poin itu berkait. Wajib bagi setiap mukmin membaca Al-Quran itu ya dengan tartil yang sebenarnya. Artinya tidak boleh seorang mukmin itu kalau dia belum sampai bacanya itu dibenarkan oleh orang yang mukmin dia habis itu. Harus dia terus belajar. Di mana saja orang yang bisa mengajarkannya. Poin ini kaum muslimin penting bagi kita karena di dalam Al-Qur'an ini ada dua nilai yang harus kita tegakkan. Ada dua nilai. Pertama, kenapa namakan sebenarnya? Karena nilai tajwid ada dua. Ada nilai tajwid dari sisi zahir yang nampak ada yang tidak nampak. Maka di saat salah satu nilai hilang itu belum sebenarnya. Yang nampak apa? Apa yang nampak oleh kita? Fathah. Ya fathah. Tapi yang tidak nampak apakah seperti itu bunyi fathahnya? Ah itu masalahnya. Jadi dikatakan bacaan sebenarnya ini karena dalam tajwid ada dua. Nilai yang nampak, ada yang tidak nampak. Yang nampak ini, ini semua orang bisa. Tengoknya fathah panjang, dipanjangannya. Yang tidak nampak sesuatu yang dia tidak bisa merasakannya atau tidak sesuai dengan faedah. Itu tidak nampak. Maka bacaan sebenarnya itu adalah kalau kita definisikan apa ukuran bacaan sebenarnya, maka definisinya jika bacaan itu sudah sesuai zahir dan batinnya. Itulah bacaan sebenarnya. Zahir batinnya sesuai. Kalau nampak fathahnya dia, ya, pas fathahnya. Karena banyak orang fathah tidak fathahnya pas. Apalagi kalau dekatan dengan alif Contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس قرآن قرآن benar nggak katanya itu mestinya Quranu tidak anu atau فما له من قوة ولا ناصر Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Bukan to tapi dia kena to tadi. Semestinya dibaca wala nasir mustaqim bukan mustaqim. Ah, ini contohnya. Jadi apa yang sudah kita lihat harus sesuai dengan yang kita praktekkan. Itulah nilai benar. Ini bisa kita lihat dalam beberapa tafsiran para ulama ya ketika Ali Mutalib mengatakan baca yang benar itu adalah meletakkan setiap hukum itu pada tempatnya tanpa mengurang dan menambahnya. Itulah sebenarnya. Tidak mengurang, tidak menambah. Baik nilai zahirnya atau nilai batinnya. Ada beberapa tafsiran di sini, diantaranya kita sebutkan. Diantaranya perkataan dohab. Rahimahullah taala dia mengatakan lapaskanlah Al-Qur'an itu sesuai dengan hukumnya satu demi satu. Jangan hukum itu kusut aja. Nggak jelas mana yang aman dan lain dan sebagainya. Di antara juga Mujahid Mujabar mengatakan tenanglah ketika membacanya. Ini tafsir yang berbeda-beda. Jadi kalau ada orang baru membaca, berarti dia belum membaca Al-Quran yang baik. Ini masalah yang keenam kaum muslimin. Yang ketujuh, membaca Al-Quran yang benar itu sangat mudah jika kita ingin. Jadi jangan salah pahami. Pertama salah paham, jangan menganggap Al-Quran itu terlalu sulit. Salah pahamnya. Atau menganggap ah, mudah quran itu sehingga tidak perhatian ini juga salah. Membaca Al-Quran itu mudah kalau kita ma mau. Itu silakan di surah Al-Qamar banyak sekali ayatnya. Coba Allah, Allah tegaskan Walaqad yassarnal Quran, lizzikr. Sungguh, sungguh, sungguh, sungguh begitu karena ada tokek yang empat kali. Kami telah mudahkan orang untuk dibaca, dihafal, diingat. Tidak habis. Fahal mim mudakir. Siapa yang mau? Ada nggak yang mau mengambil kemudahan tadi? Intinya masalah ini kaum muslimin, orang jelek atau bagus bacaannya itu bukan karena pengaruh sukunya. Oh ini maaf, ini kena Jawanya, ini kena Bataknya, kena Minanya, kena Ocunya. Tidak. Tapi mudakirnya jadi masalah. Yang masalah itu mudakirnya. Karena Al-Quran itu tidak ada untuk untuk orang orang tertentu tidak ada. Al-Quran itu hudan hudan linnas. Zalikal kitabul arabafi hudan lil muttaqin, hudan lil acuin, hudan kamparin tidak ada. Huda lil minangiin, lil batakawiin, tidak ada. Huda lina, siapa yang mau dapat dia, walaupun lidahnya bukan lidah orang Arab. Jadi ini harus kita pahami kaum muslimin. Jadi kalau kita mau Al-Quran tinggal, mau atau tidak? Artinya lepaskan saya ini dah ustaz ini. Udah saya udah udah lama saya ngajar satu. Yang kedua, saya ini terlalu tua atau saya ini lidah saya ini kaku nih, tebal lidah saya ini. Jangan. Allah mengatakan mudah, mudah, mudah kata Allah. Tinggal kita gerakkan mudah itu. Jadi sebenarnya sulit membaca Al-Quran berhasil tidak berhasil tergantung sejauh mana usaha seseorang. Kau muslimin, saya rasa kita yang ada di sini bisa seperti apa yang saya dapatkan atau komisi lain dapatkan. Kenapa? Semua kita minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha Tarotan ukhra. Dari itu kami ciptakan kamu, kepadanya juga kamu akan kembali dan dari itu kami bangkitkan. Percaya nggak semua ini? Kita dari tanah, ada min kembali ke tanah, dibangkitkan dari tanah. Ada yang nanti bangkitkan dari dari atap? Nggak ada. Atau saya makan apa? Makan roti, makan apa? Bapak makan jengkol? Sama berarti kan? Kecuali bukan pasir dan sebagainya. Artinya orang meletakkan itu tuh karena dia ustadz itu, itu tuh karena dia anaknya anak anak kia itu maka bagus masa tidak banyak juga anak-anak ustaz tidak pandai ngaji banyak juga anak-anak orang biasa pandai ngaji banyak juga anak orang-orang hafiz tidak hafiz anaknya banyak orang tidak ada apa-apa anaknya hafiz masalahnya adalah kemauan perhatian kita kalau kita perhatian misalnya quran insya Allah apapun kondisi kita apapun suku kita insya Allah janji Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan Al-Quran untuk kita insya Allah bisa jadi jangan keliru Sekali-kali jangan putus asa. La ta'asu min rauhillah. Innahu la ya'asu min rohillah, min rauhillah illa kafirun. Wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun Subhanallah. Ini poin yang ketujuh kaum muslimin membaca Al-Qur'an itu mudah. Maka mari kita mari kita tingkatkan. Kemudian saya ingin menyebutkan mudahnya itu dari dua sisi. Pertama, Al-Quran itu hukumnya itu dua aja hukum dasar dan hukum cabang. Dasar dan cabang. Dasar, dasar yang pertama adalah itu masalah huruf dan perubahannya. Ini huruf 29 ke 30. Berarti perubahannya 30. Selesai. Yang kedua, harakatnya ke muslimin 6. Fathah, dhammah, kasrah, tanwin fathah, tanwin dhammah, tanwin kasrah. Kemudian sukun mati dua saja sukun biasa maksudnya nah, afidah fa sukun atau sukun yang memanjangkan seperti waw mati dan dhamma ya mati dan kasrah kemudian alif mati dan fathah inilah hukum asli dasarnya sulit loh kalau kita kumpulkan hanya 90 masalah saja 90 salah bisa dihabiskan tiga hari itu. Tidak bisa ngapain isbatab, sajim haqqa sampai ya. Ada yang tidak baca, tidak bisa baca Quran misalnya mungkin dia mengatakan saya sudah tua tidak bisa baca Quran. Tidak bisa sehari ngapalin batas sampai iya sebulan tidak bisa. Hafal sebulan. Habis itu pahami perubahan sebulan. Habis itu pahami pula ya, tiga asli itu tiga huruf baris kemudian ya tadi ya perubahan sedikit mungkin perubahan huruf atau perubahan baris. Tidak bisa tiga bulan. Berarti tidak mau. Itu hukum dasar. Yang kedua hukum cabang. Hukum cabang kaum muslimin, di sini kita lihat ada beberapa hal. Pertama panjang. Ada panjang itu ada yang dua harokat, dan enam harokat, dan empat harokat. Ini enam masalahnya. Dua kali tiga enam. Kemudian karena dari huruf dari dari kata. Kemudian dengung. Dengung ada dua masalah, nun atau tanun dan nim. Pada nun 21, pada nim 3, 24 semuanya. Kemudian tebal tipis. Tebal di sini ada 27 masalah. Ter, terapa Keluar dari tiga masalah besar, yaitu alif lam ra. 27 semua masalah di situ. Kemudian memantul qala namanya lima hukumnya lima masalah cuma. Kemudian hukum khusus pada beberapa huruf itu ada sembilan masalah. Di antaranya ada ismam, ada ya, ada namanya imalan dan sebagainya. Kemudian ada hukum hukum khusus lagi pada huruf tertentu seperti ta bertemu dal dan bertemu ta, makanya ya, baca sod atau uh, eh, masukan masukkan dan sebagainya. Wakar yang tidak itu 18 masalah. Kemudian cara memulai hamzah wasol. Apakah allazina atau illazina atau ullazina? Ulhamdu, ilhamdu, alhamdu. Terakhir berhenti wakaf tidak itu tiga masalahnya. Kalau kita kumpulkan perinciannya 134 masalah semuanya. Tapi sebenarnya masalahnya 1, 2, 3 panjang pendek ukuran dua rokat dengung, tebal, mantul, Ya, kalau kalah hukum khusus pada hukum bacaan tertentu seperti imalah, hukum khusus pada huruf, wakaf tidak, cara baca hamzah wasal berhenti, wakaf tidak. Sembilan masalah. Tidak habis sembilan bulan. Sebulan satu masalah. Abad nggak mau itu. Kalau tak kumpul sembilan tambah tiga bulan artinya orang tidak pandai dari nol saya itu setahun itu kan bisa satu tahun insya Allah bisa dan kalau terbimbing dengan guru bagus insya Allah bacaan sudah sampai bacaan bagus sekalipun belum sampai tidak sempurna jadi kaum muslimin dari sini kita lihat bahwa Al-Quran itu nilainya tidak sulit. Hanya beberapa hukum saya. Tinggal fahal min muddakir. Kembali ke surah Al-Qamar lihat di sana ada di sana walaqad Quran al lidzikri fahal min muddakir. Itu ada beberapa kali empat kali di sana. Kemudian kaum muslimin ke-8 menghafal ayat-ayat. Menghafal ayat-ayat Al-Qur'an dan dihafal juga kaidah tajwid yang ada dalamnya itu kunci termasuk wasilah. Banyak kita lihat orang ya, udah lama tahsin tajwid, nggak bagus-bagus juga. Kok nggak nyambung-nyambung lah tajwidnya? Kemana perginya? Belajar dengan ustaz ini nggak dapat juga, ustaz ini dapat juga. Apakah ustaz atau dia salahnya? Sekarang lepas yang ustaz ada benar. Ada dua kemungkinan dia. Orang seperti ini ada dua. Dari sisi masalah belajarnya. Pertama, ayatnya itu tidak fokus. Hari ini belajar sini, hari ini belajar di sini, belajar di sini. Tangkap sini, lepas sini, tangkap sini, lepas sini. Belajar Al-Quran harus ayatnya isi itu terus. Maka letakkanlah nilai yang pertama tadi itu terus. Yang kedua, perbaiki sampai bagus. Yang ketiga, pahami hukum yang ada dia. contoh. Mari kita lihat An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi birabbin nas, malikin nas, إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Di sini kaum muslimin kalau kita hafal, kita dapat baiki, tashih oleh guru ya. Hukumnya di luar huruf itu cuma tiga. Tiga aja. Mat. Panjang. itu an ya. Yang kedua dengung. Dengung hanya dua. Nun bertasdid, nun bertemu syin selesai. Artinya kalau kita perbaiki di sini tidak cukup. Harus dihafal kaidah itu. Bagaimana yang bagus atau seorang guru yang bagus atau murid yang bagus dia katakan setelah dia eh muridnya dia katakan di dalam surat ini ada beberapa hukum yang harus dipahami sehingga nanti jangan salah lagi. Pertama, setiap alif atau huruf mat panjangan suara. Bisa kita lihat qul a'udzu ini kena waw. Bi rabbin nas kena halif Begitu terus alladzi kena ya. Setiap jumpa yang kayak ini panjang, jangan ingat surah An-Nas. Itu satu arti kita meletakkan kaidah. Yang kedua, setiap nun bertasdid tidak boleh salah lagi, harus dengung. Karena di sini sudah berapa kali nun tasdid. Yang ketiga, setiap nun bertemu shin di mana saja, apa saja hurufnya, sama bunyinya seperti min syarri. Artinya apa? Orang yang belajar tadi sudah fasih di situ dia dan membawa ilmunya kepada yang lain. Inilah masalah sebenarnya kenapa kita lambat. Karena ayat hari ini sini, hari ini sini dan tidak bagus apa namanya tahsin itu ayat berputar-putar terus. Pokoknya mulai Al-Baqarah lanjut lanjut lanjut dan orang yang belajarnya juga berlanjut-lanjut. Pokoknya si A baca ini baca ini itu tidak bagus. Kenapa? Itu tidak seimbang dalam majelis. Bisa saja si A dapat yang mudah, bisa saja si B sedang, satu lagi si C dapat yang sulit. Yang si A gurunya mengatakan bagus kamu, kamu setengah bagus, satu rasik. Tidak, yang bagus itu masing-masing sama membaca sehingga guru bisa kamu kurang sedikit, kamu kurang sedikit, kamu pas. Ayat sama, kekuatan sama, hukum sama, sehingga murid mendengar tasnya sama. Tapi kalau masing-masing kita umpamanya saya kasih saya beri baca pak Inna muttaqina mafaza. Saya katakan kurang dengung lagi pak, selesai. Hadaiqa wa anaba ini bagus, karena nggak ada dengung. Artinya apa? Kita memberikan nilai yang berbeda-beda dari muri yang sama. Ini tidak pas. Maka cara yang bagus dalam tajwid adalah kita ambil ayat, dipelajari bagus, kita ditafsir, hafal hukum itu, jadikan itu sebagai acuan. Terakhir, belajar membaca Al-Quran yang benar antara tagar maksimal dan minimal. Ah, ini terakhir nih. Jadi bahasan kita terakhir ini adalah tiga menit lagi. Membaca Al-Quran itu antara target maksimal dan minimal. Ulama memberikan pada kita kaum muslimin, kaum muslimat beberapa contoh dalam dalam Al-Quran. Pertama target maksimal dan ini sedikit orang yang sampai dan tidak perlu semua kita sampai. Target maksimal. Target maksimal itu adalah seorang hafiz Quran mendapat lisensi. Itu target maksimalnya. Hafal Al-Quran ya, dan dapat lisensi dari para ulama atau orang yang punya sanad tersambung para ulama. Kenapa kaum muslimin? Karena inilah hakikat kebenaran. Jadi kalau ada orang dikatakan benar-benar oh kamu bagus, jangan dulu tertipu deh itu. Apalagi pamannya, pamannya maaf ya di, di tahsin tilawah saya sering saya katakan, oh kamu bagus. Jangan nanti digunakan kata saya itu, saya dikatakan saya bagus. Itu jangan jangan salah pahami. Ada nah, mungkin mengajar lah kan? Oh, saya dari rekomendasi ini, tunggu dulu. Tunggu dulu, jangan dilihat itu. Lihat sekernya, tapi, tapi itu lihat. Jangan dilihat. Baca apa sudah bagus, tapi, tapinya itu dilihat dulu. Ada tapinya, mbak tapi itu tapi kan? Kalau kita teh ya itu ada tapi, ada tapi itu lihat. Jangan teh yang keluar lihat. Itu tapinya. Jadi ini kita sampai ke muslimin karena nilai yang maksimal itu itu yang bagus itu hafal Al-Quran, kemudian koedahnya itu ya terletak dalam hafalan. Ini yang sebenarnya yang sahih itu, bukan yang baca ini. Itu target maksimal, tidak mungkin semua kaum muslim bisa menghafal Al-Quran. Tidak mungkin Allah memberikan sesuatu yang tidak bisa oleh kaum muslimin dan itu tidak sampai tidak akan pernah itu. Tidak akan pernah semua kaum muslimin akan hafal seluruhnya. Kita di sini tidak akan pernah. Tapi masing-masing kita bisa menghafal Quran dan itu semua sesuai dengan faedah Al-Quran. Maka target maksimal adalah seorang berusaha terus. Dia berusaha tentu yang mungkin betul ilmi, ustaz-ustaz dan sebagainya menghafal Al-Quran kemudian dibacakanlah pada orang yang sudah direkomendasi oleh para ulama kemudian dikatakan dia bagus. Dan inilah sebenarnya yang maksimal. Kenapa? Karena orang yang membaca Al-Quran dari awal sampai akhir pakai Al-Quran itu belum tentu yang hafalan dia bagus. Betapa banyak orang kita suruh baca Quran dia apa? Tengoknya kan amma yatasaalun. Pas pakai hafalan amma yatasaalun. Kenapa? Karena perasaannya tidak bisa terbangun kalau nggak melihat. Nah, itu bedanya. Itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua, target di bawah tadi, bagaimana kita bisa mencari guru, bacakan dari Al-Fatihah sampai ke an Ha, itu nilai dua. Ada dar kita di sini yang hadir sudah membacakan dari Al-Fatihah sampai anak guru tertentu. Ada pak? Coba angkat tangan pak. Ada nggak? Kalau di Masjid Nabawi sampai sekarang masih banyak mengaji Quran itu sampai anak. Itu memang lama, tiga tahun baru khatamnya. Tapi kita mau bagus atau tidak kan itu? Yang terakhir minimal, minimal. Namanya tajwid kiasi. Nama kiasi itu kita belajar dari hukum-hukum yang sudah dipilih tadi, ayat terpilih. Pokoknya hukum tadi kan banyak ya, kalau kita lihat cabang tadi itu ada 134 masalah. Diambil oleh guru tadi 134 masalah tadi, dibacakan oleh murid, dikatakan pada murid tadi, setelah saya mengajak atau mendengar bacaan si A dari hukum-hukum tajuk yang sudah dipilih dari Al-Quran, saya nyatakan bahwa dia sudah bagus bacaannya. Itu pada yang latihan. Maka guru mengatakan, maka saya katakan kepadanya, jika Al-Quran atau ayat-ayat lain dibacanya sesuai dengan ayat yang sudah saya ajarkan tadi, maka bacanya sesuai dengan apa yang disepakati oleh ulama. Kalau tidak, ana bariun minhu, saya berpasti kepadanya. Itu minimal apa? Minimal apa? Apa kebutuhan tajuk kita? Dengung, kita sudah belajar dengung. Tidak boleh satu hukum pun kita tidak tidak belajar dalam baca Al-Quran. Minimal itulah dan tidak ada di bawah itu. Jadi kaum muslimin dengan bahasan sembilan ini kita sudah selesaikan muhadharah amat tentang pentingnya kita memberikan perhatian khusus pada Al-Quran. Mulai dari cara kita membaca, bagaimana kita belajar, bagaimana kita maksimalkan usaha kita, bagaimana kita juga memantapkan bacaan, termasuk juga bagaimana kita memahami nilai tajwid kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita sampaikan tadi bisa menambah ilmu basirah kita. Dan jangan lupa kaum muslimin bahwa membaca Al-Qur'an ini adalah hal yang sangat-sangat dilayakan oleh muslim sekarang ini. Mari kita bangun perhatian kita bapak-bapak yang mungkin sudah apa namanya umurnya atau ibu yang sudah lewat umurnya 40 tahun jangan putus asa. Maka bersemangatlah dan pindahkan semangat kepada anak-anak atau cucu-cucu kita. demikian firman Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan bermanfaat aku qauli hada wa astaghfirullahakum dan waktu tersedia mungkin kalau ada saya akan bertanya wasallallahu wasallam bina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain